إيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوان في الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام telah disebutkan pada pertemuan yang lalu makna asyam secara bahasa adalah al-insa menahan diri. Adapun secara istilah adalah apa at-ta'abbud subhanahu wa ta'ala bil insa an at-ta'am wasair al min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi maka secara istilah istilah fiqhiyah makna as-saum atau as-siyam adalah bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yaitu at-ta'abbud ia adalah at-ta'abbud ibadah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala bil imsak dengan menahan diri dari al-akal dari makan wasyurb dari minum wasair dan segala al-mufattirat yang membatalkan min tulu'il fajri sejak terbitnya fajar yakni sejak masuknya waktu subuh ila ghurubis syamsi sampai tenggelamnya matahari maka inilah as-saum maka saum puasa dengan definisinya tadi disebutkan oleh para ulama mempunyai dua rukun. Apa itu? Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah an-niyah. tentunya niatnya adalah apa? At-ta'abbud yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana niat berpuasa itu akan dibahas nanti oleh Al-Mu'allif rahimahullah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala Kemudian rukun kedua adalah al-imsak an akl wasyurbi wasair al-mufattirat yaitu menahan diri dari makan minum atau meninggalkan makan minum dan segala pembatal-pembatalnya dari mulai masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa yajibu shaum siyam Ramadan ala kulli dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Maka telah disinggung tentang hal ini bahwasannya puasa Ramadan ini merupakan perkara yang fardu di dalam Islam dan dia merupakan arkanul Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila Karena kalau ditanya secara hukum, hukumnya adalah fardu, wajib. Barang siapa yang meninggalkannya karena ingkar terhadap kewajiban syariat puasa ini, maka hukumnya apa? Kafir. Dan seseorang mengingkarinya, tidak berpuasa karena tidak meyakini adanya syariat saum Ramadan, maka dia kafir, bukan muslim. Karena dia mengingkari ayat-ayat Quran dan mengingkari hadis-hadis sahiha Adapun yang meninggalkannya karena malas maka dia kaulus sahih berbuat dosa dan melakukan pelanggaran dosa besar yang tentunya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang diwajibkan berpuasa? Maka Mu'allim menyebutkan beberapa perkara yang ini merupakan syarat. Jika syarat-syarat ini terkumpul pada seseorang, maka wajib baginya ber puasa. Maka apa syarat-syarat jika ada pada seseorang syarat-syarat tersebut, maka wajib bagi dia berpuasa. Disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah beberapa poin. Yang pertama qala muslimun. Pertama adalah muslim. Yang kedua adalah balighun Yang ketiga adalah aqilun. Apa itu aqil? Berakal. Lawan daripada junun, majnun. Yang keempat adalah qadir ala sawb mampu sanggup untuk berpuasa disebutkan empat perkara yaitu muslim kemudian balik kemudian aqil kemudian yang keempat qadir ala saum dia sanggup mampu berpuasa dari sejak permulaan waktu ya, ini sejak eh, terbitnya fajar sampai selesai hingga terbenamnya matahari. Maka syarat pertama yaitu muslim lawannya adalah apa? Kafir. Yang artinya orang kafir tidak sah mereka berpuasa. Bukan tidak wajib, tetapi tidak sah. Nah, karena kewajiban syariah itu diwajibkan kepada seluruh manusia. Tetapi jika orang itu tidak memenuhi syarat untuk diterima amalannya, maka dikatakan dia tidak sah puasanya. Atau dia mendapatkan udur syar'i karena tidak memenuhi syarat dalam kondisi yakni adanya udur syar'i seperti apa belum balik atau gila atau tidak sanggup nah, maka syarat pertama muslim yang artinya lawan daripada apa kafir orang kafir tidak sah ibadahnya dan terhapus amalannya kalau dia mempunyai amalan ibadah terhapus sia-sia dan tidak sah sebagaimana Allah berfirman wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa man yakfur bil iman Barang siapa yang kufur terhadap al-iman, al-islam. Dia tidak beriman, tidak berislam. Faqad hafitu amaluhu. Maka berarti hapus amalannya. Sia-sia. Tidak sah. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang celaka rugi. Jadi sekali lagi orang kafir tidak berpuasa kenapa? Karena percuma. Dan sekali lagi tidak sah amalan ibadahnya. Kemudian syarat yang kedua balik lawan daripada as-sabi as lawan daripada anak kecil yang belum balik kalau perempuan balik sama muslim laki-laki kalau perempuan muslimah syarat yang ketiga adalah akil berakal berakal lawan daripada al-junun Syarat yang kedua dan ketiga ini dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rufi al qalam an thalatha an النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم رفع القلم an thalatha diangkat pena kewajiban yang artinya mereka ini mendapatkan udur syar'i jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut siapa mereka an-naim orang yang sedang tidur hatta yastaiqadha sampai dia bangun wa anil majnun hatta yaqila. Ini terkait dengan syarat yang keberapa? Yang ketiga. Anil majnun hatta yaqila. Dari seseorang yang gila sampai dia berakal. Wa riwayat hatta yafiqa sampai dia sembuh waras wa anis sabi dan dari anak kecil hatta yahtalima sampai dia balik mengalami mimpi basah yang ini diantara tanda-tanda seorang mengalami telah mengalami usia balik Hadis ini hadis yang sahih. Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad dan disahihkan oleh para imma Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka sekali lagi syarat yang kedua adalah balik telah berusia balik. Sehingga anak kecil tidak terkena kewajiban. Nah, tetapi jika anak kecil itu telah mencapai usia memungkinkan untuk dilatih berpuasa, maka dia diperintahkan dilatih oleh orang tuanya untuk berpuasa. Tentunya masing-masing anak berbeda-beda. Ada yang usia 7 tahun, 6 tahun bisa dilatih untuk berpuasa. Ada yang usia 8 tahun baru bisa dilatih untuk berpuasa. Dan dipantau. Artinya dipantau kira-kira memang tidak sanggup, maka jangan dipaksa. Tetapi nah ketika tidak sanggup maka dia e, diberikan izin untuk membatalkan puasanya. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana di dalam diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Muslim melatih anak-anak mereka untuk berpuasa dan para sahabat mensiasatinya dengan memberikan kepada anak itu mainan-mainan. Nah, jika mereka merengek-rengek minta makan, maka diberikanlah mainan tadi. Sehingga anak-anak itu lupa karena asik bermain, kemudian terlupakan dari rasa laparnya. Nah, dan ini teladan dan contoh yang baik Tentunya diberikan kepada mereka permainan yang tidak melanggar asyari. syari Tetapi jika telah diberikan mainan tetap menangis, maka tentunya jangan dipaksa, tetapi bagaimana? Diberikan izin untuk membatalkan puasanya. Mungkin hari pertama sampai duhur sanggupnya, kemudian beberapa hari berikutnya mungkin sampai asar dan diharapkan seterusnya bisa sampai maghrib. Latihan ini tujuannya adalah ketika telah balik dia sudah terbiasa berpuasa sampai sempurna dari tenggelam dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini merupakan rahmah terhadap al-aulad ini bentuk kasih sayang terhadap anak. Bukanlah kasih sayang sebaliknya. Yaitu sama sekali anak ini tidak diberikan peluang dan kesempatan untuk berpuasa karena kasihan. Nah, sehingga ketika telah mencapai usia yang wajib untuk berpuasa, dia pun tidak sanggup. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Kemudian syarat yang ketiga tadi adalah akil lawan daripada ghair akil tidak berakal. Yani hilang akal karena sebab apa? Gila. Karena sebab gila adalah contoh. Gila ini sekali lagi adalah contoh. Maka di sini faidah penting disampaikan terkait orang yang tidak berakal yang jika orang tidak berakal itu atau gila itu usianya tua renta dan dia tidak berpuasa maka orang tua yang tidak berpuasa itu apa kewajibannya eh, bayar fidyah. Kapan orang tua yang tidak tidak berpuasa itu bayar fidyah? Kalau ada akalnya. Paham ya? Kalau dia sehat bukan orang gila. Paham? Jadi bukan semata-mata tua kemudian tidak berpuasa bayar fidyah. Jika terpenuhi pada dia syarat-syarat berpuasa, kecuali yang tidak terpenuhi padanya adalah karena dia itu tua, tidak sanggup. Maka ini bayar fidyah. Tetapi kalau usia tua ternyata hilang akalnya atau di usia tua gila, maka yang seperti ini bukan bayar fidyah, tetapi apa? Hah? Sama sekali tidak terkena beban syariah. Paham ya? Sehingga orang-orang yang gila misalnya, usia tua tidak dibayarkan dia Bisa dipahami ini. Hmm. Kenapa? Karena dia hilang dari dia syarat untuk terkena kewajiban. Mirip dengan orang yang gila ini adalah orang yang pikun betul-betul hilang sama sekali ingatannya. Nah, sudah tidak bisa membedakan mana sandal kanan dan kiri. Nah, sudah tidak bisa membedakan anak cucunya. Datang cucunya bernama Fatimah, disang, dibilang Aisyah. Datang cucunya bernama Zaid, disangka Muhammad. Datang cucunya yang kesekian siapa ya? Lupa tidak tahu. Yang seperti ini bukan bayar fidyah. Nah, dan ini banyak muslimin salah paham. Semata-mata tua kemudian apa? bayar fidyah. Perlu diketahui bahwasanya harta muslim itu adalah terlindungi. Tidak boleh diambil hartanya termasuk dengan alasan fidyah kecuali dengan apa? sesuatu yang betul-betul syar'i. Maka seorang yang pikun betul-betul lupa tidak tahu Nah, mau ke kamar mandi masuk dapur, mau ke dapur masuk kamar mandi, dilepas di pasar, lupa pulang ke kantor polisi, ke rumah sakit, lupa jalan ke rumahnya. Yang seperti ini apa? Pikun hilang akal. Maka usia tua yang demikian keadaannya sama dengan apa? Tidak berakal. Paham ya? Maka tidak berakal itu tidak terkena kewajiban. Berpuasa perbuatan amalia atau tidak pula pada mereka fidyah. Ini dikedepankan karena sekali lagi ini faedah yang banyak muslimin dan muslimah salah di dalam memahaminya. Syarat yang keempat adalah qadirun ala saum sanggup untuk berpuasa. Lawannya berarti apa? Hah? hadir, tidak sanggup. Maka tidak sanggup berpuasa itu terbagi menjadi dua. Tidak sanggup berpuasa terbagi menjadi dua. tidak sanggup berpuasa sementara pada hari H, tetapi dia pada hari berikutnya sanggup. Tidak sanggup sementara. Contohnya adalah orang yang sakit di beberapa hari Ramadan Hari kedua demam. Nah, tetapi hari-hari berikutnya sehat, sanggup berpuasa. Ba'da Ramadan sehat. Maka orang yang tidak sanggup berpuasa sementara pada hari-hari tertentu kewajibannya adalah apa? Al-qadha. Kewajibannya adalah al-qadha. Nah, Jenis yang kedua dari ghairu qadir tidak sanggup adalah muabbada selamanya. Betul-betul tidak sanggup berpuasa selamanya. Entah karena memang usia yang sudah sangat tua tetapi sekali lagi bukan semata-mata usia, tidak sanggup berpuasa tua walaupun 70 tahun sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 80 tahun sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 100 tahun sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 70 tahun ketika berpuasa langsung semaput. Setiap hendak berpuasa lemes, sakit dan seterusnya. Dan mengalami kondisi yang parah dalam keadaannya menderita, berarti tidak sanggup berpuasa. Maka yang seperti ini dikatakan apa? غير eh, qadir. Dia tidak sanggup ketika Ramadan dan juga di luar Ramadan. Selepas Ramadan pun dia tidak bisa untuk mengkodok. Tidak punya kekuatan karena memang fisik sudah sangat lemah. Maka mereka-mereka inilah yang apa? membayar fidyah. Jadi asal setiap muslim dan muslimah yang terpenuhi padanya syarat-syarat sah puasa wajib bagi dia berpuasa karena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibkan atas kalian berpuasa ini berlaku untuk siapa seluruh muslim dan muslimah barulah jika tidak sanggup betul-betul sama sekali tidak sanggup maka dia bayar fidyah tidak sanggup sementara dalilnya adalah firman Allah ومن كان منكم مريضا أو على أو على سفر يعني lafaz yang pertama adalah dalilnya fa'iddatum min أَيَّامٍ ukhar barang siapa yang sakit Ya ini gari qadir dia tidak sanggup pada hari tertentu Ramadan untuk berpuasa maka tetapi di hari di luar Ramadan dia sanggup maka berlaku baginya firman Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar maka dia mengganti di hari yang lain Adapun tidak sanggup selamanya karena usia yang sangat tua renta misalnya atau karena punya penyakit yang sudah tidak mungkin lagi sembuh penyakit ini tidak memungkinkan untuk dia berpuasa kalau berpuasa akan membinasakan dia. Maka berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu dan asal makna daripada ayat ini adalah bagi mereka-mereka yang sanggup berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia malas untuk berpuasa ini asalnya asal permulaan diwajibkan Ramadan itu permulaannya diwajibkan tetapi boleh bagi orang tidak mau berpuasa tetapi dia terkena kewajiban bayar fidyah diberi pilihan apa ah, maksudnya diberi pilihan berpuasa, maka dia tidak terkena fidyah. Tidak berpuasa walaupun sehat boleh, tetapi dia bayar fidyah. Ini asalnya. Paham ya? Tetapi hukumnya ini mensuk. Dengan kelanjutan ayat, "Faman syahida minkum syahra yasum. Nah, dan barang siapa menyaksikan apa masuknya bulan Ramadan falyasum wajib bagi dia berpuasa. Dengan turunnya ayat ini pilihan tadi apa terhapuskan. Tetapi hukum bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa di Ramadan di luar Ramadan bayar fidyah ini masih tetap berlaku. Karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lainnya ketika menafsir menjelaskan ayat ini menyatakan laisat mansukha. Ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu maknanya yakni hukum bayar fidyahnya tidak mansuh. Tetapi bergeser kemana? Disebutkan oleh Ibn Abbas lil kabir atau syekh wa syekhah orang-orang tua yang renta la yutiquna sauma tidak sanggup untuk berpuasa. Maka dengan riwayat ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasannya orang yang tidak sanggup berpuasa di Ramadan dan tidak bisa mengkodok di luar Ramadan kewajibannya adalah apa? bayar fidyah dan ini berdasarkan ijma' para ulama sekali lagi Syarat yang keempat ini qadir 'ala saum, sanggup berpuasa. Lawannya adalah tidak sanggup berpuasa. Orang yang tidak sanggup berpuasa terbagi menjadi berapa? Dua. Tidak sanggup sementara beberapa waktu di Ramadan tetapi memungkinkan dia untuk mengkodok maka kewajibannya apa? Mengkodok kapan dia sanggup untuk berpuasa. Jenis yang kedua tidak sanggup berpuasa adalah sama sekali secara mutlak tidak sanggup berpuasa. Maka dengan riwayat eh, maka bagi orang seperti ini apa? Bayar fidyah. Tidak wajib bagi dia berpuasa berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan juga berdasarkan dalil-dalil keumuman syariah di antaranya firman Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ini empat syarat disebutkan Mungkin perlu ditambahkan Syarat berikutnya adalah Karena ini berhubungan sebagai syarat Yaitu al-mukim Berarti berapa syarat? lima al mukim apa itu mukim lawan daripada musafir al mukim lawan daripada al musafir sebagaimana diketahui bahwasanya musafir diberikan rukhsah baginya untuk apa? Tidak berpuasa. Faman kana maridon au ala safarin. Karena siapa sakit atau sedang safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia mengganti di hari lain bagi musafir kapan? Ketika dia telah kembali dari safarnya. Nah, maka ini dalil bahasannya orang yang mukim wajib dan merupakan syarat untuk seseorang diwajibkan berpuasa. Jika dia musafir, maka ketika safar dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa dengan dalil Al-Qur'an, dengan dalil hadis-hadis sahihah yang sangat banyak. Kemudian juga ada syarat lain yang ini khusus bagi perempuan. Al-khulu min al-mawani. Dia terbebas dari penghalang puasa. Ya, ini bagi perempuan. Apa itu? Al-haid wan nifas. Orang yang haid orang yang nifas. Nah, boleh berpuasa? Tidak boleh. Kalau tetap berpuasa, maka puasa beda. Puasanya beda. Tidak mendapatkan pahala, justru dia berdosa. Nah, karena berarti bermain-main dengan as-syariah Dalil bagi orang yang haid tidak wajib berpuasa adalah hadis ketika seseorang bertanya kepada Aisyah, Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, ما بال نحن niswa umirna biqada'i shaum wa la nu'mar biqada' shalah?" Ada apa kita perempuan-perempuan kok dilarang untuk mengkodok sholat, tetapi eh, di, diperintah, tetapi diperintahkan untuk mengkodok puasa. Maka Aisyah menyatakan hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita diperintahkan perempuan-perempuan umirna biqada as fala nu'mar biqada as-salat Demikianlah kita perempuan-perempuan yakni maksudnya yang sedang mengalami datang bulan maka diperintahkan untuk mengkodok puasa ketika sedang nifas diperintahkan untuk mengkodok puasa di mana di hari-hari Ramadan dia tidak berpuasa. Maka ini adalah enam syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib baginya, bagi seseorang untuk berpuasa. Yaitu sekali lagi apa? Muslim. Balik. Nah. Yang ketiga, akil. Lawan daripada gila atau lawan daripada tidak atau lawan daripada hilang akalnya. Qadir ala saum, sanggup untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah al-muqim. Yang keenam adalah bebas dari penghalang puasa. Ini khusus bagi perempuan yaitu apa? Al-haid wan nifas. Berikutnya biru'yati hilalihi au ikmali sya'ban 30 yauman. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه فأبطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري برؤية هلاله يعني berpuasa Dengan apa menentukan hari puasa? Biru'yati hilalihi. Dengan menyaksikan permulaan maksudnya hilal Ramadan. Au ikmali sa'ban salasina yauma. Atau menyempurnakan bulangan, eh, bilangan bulan Sya'ban genap 30 hari. Dengan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan. Maka apa yang disebutkan oleh muallif Al-Allama Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi rahimahullahu taala menyebutkan membahas tentang penentuan permulaan dan mengakhiri Ramadan. Maka ditentukan masuk dan keluarnya Ramadan dengan apa yang tersebut di dalam hadis-hadis sahihah terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan dua salah satu atau dua perkara atau kalau mau dirinci tiga yaitu yang pertama biru yatihi dia melihat langsung punya kemampuan untuk melihat langsung punya ilmu dan punya kemampuan melihat langsung. Nah, bisa melihat hilal. Kalau mau dirinci sekali lagi, dia tidak melihat, tetapi ada orang, orang lain melihat. Maka syarat kedua adalah dengan khobar asbeko. Berita orang yang terpercaya muslim Sikoh menghabarkan bahwasannya kami atau saya atau orang atau kami berdua bertiga melihat bahwasannya hilal Ramadan telah muncul yakni dengan persaksian dan ini yang umumnya terjadi kita orang-orang yang tidak punya pengalaman ru'yatul hilal tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Maka dengan cara apa? Dengan cara menerima khobar dari siapa? Orang-orang yang melakukan penelitian atau melakukan ru'yatul hilal. Baik itu organisasi tertentu atau person-person tertentu menghabarkan bahwasanya dia melihat al-hilal. Nah. Tentunya yang melihat hilal ini kondisinya memungkinkan. Nah, kalau orang buta kemudian menghabarkan saya melihat hilal tadi, dipercaya? Nah, kenapa tidak dipercaya? Mustahil. Nah, atau rabun sedang katarak matanya. Nah, ubannya lewat di depan matanya dikiranya al hilal. Sangat kecil, mirip-mirip seperti uban. Nah, Nah, nanti bertanya, insya Allah. Kemudian eh, dengan menyempurnakan bilangan. Kapan disempurnakan? Jika tidak melihat atau tidak ada yang bersaksi melihat al-hilal. Maka yang ketiga adalah dengan apa? menyempurnakan bilangan Sa'ban menjadi 30 sekarang 30 Sa'ban besoknya tanggal 1 Sawal Hah? Ah, iya. Besoknya tanggal 1 Ramadan. Fadal. Al-Muhim masalah ini para ulama ikhtilaf. Yang masalah ini insya Allah akan dibahas nanti terkait dengan pembahasan al-qadha. Tetapi wallahu a'lam qaulus sahih dalam permasalahan ini kembali lagi tadi. Semua terkena firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Semuanya terkena ayat ini dengan syarat yang tadi di antara syaratnya ada, adalah apa? Qadirun. Maka yang tidak mempunyai kudrah di Ramadan dan di luar Ramadan dia tidak sanggup, orang yang seperti inilah membayar fidyah. Adapun orang yang mem mempunyai kemungkinan untuk bisa mengkodok, maka dia mengkodok. Nah, ternyata sampai Ramadan berikutnya dia tidak mampu mengkotor di Ramadan berikutnya dia bisa, maka apa yang dia hutang pada Ramadan sebelumnya dibayar. As-sahih dalam perkara ini adalah apa yang diterjia oleh Ibn Bas rahimahullah ta'ala dan yang lainnya pesannya perempuan yang hamil dan menyusui nah di luar Ramadan dia mengkodok. Kapan dia mempunyai keluangan dia mengkodok. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Ada pertanyaan lagi, Fadal? Kalau sudah diwas, dia Labas, tidak sanggup. Yang penting dia berhutang dan eh, dan tidak ada dalil yang menentukan harus tahun ini tahun berikutnya. Orang yang pikun tadi apa? Laya. Orang yang pikun itu tadi pembahasannya di mana? Hah? Orang yang pikun, pikunnya itu betul-betul lupa ya. Ada pikun sekedar apa sebenarnya bukan pikun, pasti ada akalnya, cuman lupa sedikit-sedikit. Orang yang miskin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Zakat itu apa hukumnya? Bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Nah, bagi yang memenuhi padanya syarat yang tidak punya harta tidak terkena kewajiban. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Semua syariat, semua kewajiban syariat itu syaratnya adalah apa? Istita'ah. Semua kewajiban syariat itu syaratnya adalah istita'ah, mampu. Dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Istita'ah yang tidak sanggup maka ma'zur diberikan uzur Wallahu alam. Ada pembahasan tersendiri insya Allah. Kalau dia memang sudah tidak artinya sudah tidak sanggup berpuasa dengan usianya, hari ini dia tidak Hari pertama dia tidak bisa berpuasa, maka hari pertama hari pertama dia tidak berpuasa, hari pertama bayar. Nah, berikutnya setelah dia tidak berpuasa. Ini yang tepat, bukan sebelumnya. Kenapa ada kemungkinan dia meninggal dunia sudah dibayarkan 30 hari. Ini namanya apa? Mengambil harta yang tidak pada haknya. Paham ya? Tidak benar orang masih hidup sudah tua renta langsung 30 hari dibayarkan. Bisa jadi dia hari kelima Ramadan meninggal. Berarti mengambil harta tidak pada haknya. Bisa dipahami ya? Tetapi boleh di akhir. Kenapa? Karena di akhir berarti dia tidak berpuasa misalnya lima hari atau satu bulan langsung bulan itu dibayarkan boleh. Tetapi di permulaan langsung satu bulan ini apa eh, mengambil harta yang tidak pada tempatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. <clears throat> Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu